السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد ما أنتم عليه أيها الأحبة في هذا المعهد المبارك معهد ابن القيم نعمة عظيمة كثير من الخلق لم يوفق إليها وكثير من اجتهد ولكنه شغلته حاجاته فانشغل بالدنيا وأنتم وفقكم الله عز وجل إلى العلم وهذه هي الغبطة التي رغب بها النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله الحكمة والحكمة هنا المراد به علم الكتاب والسنة فهو يعلمها ويقضي بها فكون أن الله عز وجل قد هيأ لك العلم وسبله فهذه نعم- نعمة عظيمة خصوصا في زمننا هذا فقد كثرت الملهيات وكثر دعاة الشر ودعاة الفتنة ودعاة الشهوات فما من بيت إلا وقد قد غزاه بعض تلك الشبهات أو الشهوات كمواقع التواصل والقنوات الفضائية فينبغي عليكم أولا سؤال الله عز وجل الثبات والدعاء على أن وفقكم إلى هذه النعمة العظيمة نعمة الاجتماع على الكتاب والسنة والعلم الشرعي ثم شكر هذه النعمة والشكر يكون باستشعار ما استشعار هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليك بالقلب وأنها محض توفيق من الله سبحانه وتعالى وشكرها باللسان وبالجنان والشكر يكون بحمد الله سبحانه والثناء عليه على ما أنعم ثم استخدام هذه النعمة بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ثم الحفاظ على هذه النعمة والنعم أيها الأحبة على ثلاثة أقسام كما قسمها ابن القيم نعمتان حاصلتان ونعمة منتظرة قسم إلى ثلاثة أقسام نعمتان حاصلة للعبد ونعمة منتظرة والنعمة الحاصلة للعبد منها ما هو أو منها ما يستشعر ويعلمها ويشكرها ونعمة هو فيها لكنه لا يشعر بها فهناك نعم يشعر بها العبد ويشكرها وهنا وهناك نعم هو فيها ولكنه لا يشكرها لأنه لم ينتبه لها قال ابن القيم فيما معنى كلامه فإذا أراد الله بعبده خيرا عرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها لكي يشكرها وبشكره لهذه النعمة يستجلب النعم المنتظرة فأنتم في نعمة عظيمة احرصوا عليها هذا الخير الذي أنتم عليه فيه حساد وقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكنه بالتحريش فالواجب إغلاق باب الخلاف وليس فتح باب الخلاف لأنكم في نعمة أنتم لا تشعروا فيها قد بعضكم ولا أقول كلكم هذا الخير الذي أنتم عليه تدرسون وتتعلمون ما شئتم من كتب أهل السنة ودورة ثم دورة في البلدان الأخرى أو بعض الدول الإسلامية قد لا تجد ما هو موجود في هذا الخير الذي عندكم في البلد نسأل الله أن يوفق الراعي ويزيده توفيقا فاحرصوا وانتبهوا على هذه النعمة قد تكونوا لا تشعرون بهذه النعمة أنا أضرب لكم أمثلة أو مثال واحد فقط هناك إنسان يكون عنده نعمة لا يشعر بها ولو عمر عمر نوح ولو عمر عمر نوح كورونا من منا يوما استشعر نعمة الله عز وجل عليه في الخروج من المنزل أي وقت يريد ومتى أراد أبدا ولو عمرنا لعلنا عمر نوح في كورونا حينما صار الحظر نعمة الخروج والمشي والتنزه وأنت في عافية عدمت فهذه نعم كنا فيها لا نشعر بها فالله الله بشكر النعم والحفاظ على هذا الخير الذي أنتم عليه بسم الله الرحمن الرحيم Setelah beliau hafizahullah ta'ala Membuka ceramahnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bersalawat demikian bersyahadat Maka beliau mengatakan Apa yang antum sekarang ini berada di atasnya Wahai saudara-saudaraku yang kami cintai Kalian berada di ma'had yang penuh berkah ini Ma'had Ibnul Qayyim Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat agung Banyak dari kalangan makhluk dari kalangan manusia yang tidak mendapatkan taufik kepada nikmat ini. Dan banyak pula dari kalangan manusia yang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini. Akan tetapi tersibukkan dengan adanya hajat kebutuhan mereka sehingga mereka tersibukkan dengan urusan dunianya. Sehingga antum semoga Allah memberikan taufik kepada antum kepada ilmu yang bermanfaat maka ini adalah nikmat yang sangat agung yang mana nikmat ini adalah nikmat yang didambakan yang sebagian orang hendaknya iri atasnya sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang artinya tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara seseorang yang Allah berikan kepadanya harta kemudian dia menginfakkannya di jalan-jalan kebaikan dan seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah yaitu ilmu Alkitab dan As-Sunnah kemudian dia mengajarkannya dan mengamalkannya maka sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan memudahkan bagimu ilmu ini dan jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu maka ini adalah nikmat yang sangat agung yang terlebih ataupun terkhusus di zaman kita ini yang begitu banyak perkara-perkara atau hal-hal yang melalaikan dan begitu banyak faktor-faktor ataupun dai-dai yang menyeru kepada keburukan menyeru kepada fitnah dan syahwat bahkan sampai-sampai tidaklah ada suatu rumah melainkan telah dimasuki oleh fitnah syahwat dan syubhat tersebut seperti misalnya masuknya media-media sosial demikian pula situs-situs yang tidak pantas sehingga menyibukkan mereka dari ilmu yang bermanfaat maka hendaknya wajib atas kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan dan wajib atas kita untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kepada kita taufik untuk terus berada di atas kenikmatan ini. Nikmat yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Nikmat adanya ilmu syar'i. Dan wajib atas kita untuk bersyukur atas nikmat yang agung ini yang mana syukur tersebut yaitu dengan mengakui di dalam hati akan nikmat tersebut bahwasanya itu adalah nikmat yang agung yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula mensyukurinya dengan lisan kita dan anggota badan kita dan syukur yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan melantunkan puja-puji kepadanya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kemudian mempergunakan nikmat tersebut untuk perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga atas nikmat ini. Dan ketahuilah bahwasanya nikmat itu terbagi menjadi tiga. Dua kenikmatan yang diperoleh oleh hamba dan dirasakan oleh hamba dan satu kenikmatan yang masih ditunggu. Adapun kenikmatan yang diperoleh oleh seorang hamba ada padanya yang seorang hamba menyadari dan merasakan bahwasanya itu adalah kenikmatan. Dan ada pula jenis kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba namun dia tidak menyadari bahwasanya itu adalah kenikmatan. Sehingga dari sini ada kenikmatan di dalam kenikmatan yang terkadang kenikmatan tersebut seorang hamba lalai sehingga dia tidak bersyukur kepadanya. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang maknanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki atas seorang hamba kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kenikmatan tersebut kepadanya. Kemudian dengan syukur tersebut maka seorang akan merasakan nikmat yang ditunggu atau yang akan datang. Maka kenikmatan tersebut hendaknya seorang hamba mensyukurinya dan antum yang sekarang ini berada padanya sungguh di sana ada orang-orang yang mereka iri kepadanya dan ketahuilah bahwasanya syaitan mereka telah putus asa untuk diibadahi di dalam jazirah Arab akan tetapi mereka berusaha menyesatkan manusia dengan jalan memecah belah mereka dengan memecah belah manusia sehingga wajib atas kita untuk menutup pintu ataupun celah perselisihan dan bukan sebaliknya jangan sampai kita menjadi pembuka dari pintu-pintu perselisihan dan sungguh kalian berada di atas kenikmatan yang sangat besar yang mungkin terkadang tidak menyadarinya kita bisa belajar dan mengajarkan dari satu kitab ke kitab yang lainnya dari satu daurah kemudian daurah yang lainnya yang terkadang di daerah yang lainnya ataupun di negeri yang lainnya tidak didapati nikmat yang seperti ini sehingga kita hendaknya berusaha untuk menjaga nikmat ini dengan mensyukuri nikmat tersebut dan menyadari nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan sungguh seseorang terkadang dia tidak menyadari agungnya betapa agungnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, ketika di hari-hari diuji kita dengan wabah corona ini, yang mana kita dilarang untuk keluar dari rumah, untuk melakukan perjalanan, kemana yang kita inginkan, kapan saja yang kita inginkan. Karena adanya wabah tersebut, maka baru kita menyadari betapa besarnya nikmat seorang bisa bepergian, bisa berziarah, bisa berkunjung dan bisa keluar dari rumahnya. Sehingga ini adalah salah satu contoh bahwasanya terkadang sebuah kenikmatan kita tidak menyadarinya sehingga hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. أمس البارحة وقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وذكرنا من هم الجماعة ومن هم أهل السنة ومسمياتهم ومن سمات أهل السنة والجماعة أن مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة ومن سماتهم التسليم للنصوص نصوص الكتاب والسنه ولا يفرقون بين ذلك ومن سماتهم أيضا أنهم يعتقدون أن هذا الدين قد كمل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماتهم أيضا أنهم يرون أن خير هذه الأمة بعد أنبيائها هم الصحابة فيتقيدون بفهمهم ومن سماتهم أنهم يرون لا عصمة لأحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سماتهم أيضا أنهم لا يقدمون على العقل على الشرع ويعتقدون أن العقل السليم لا يعارض الشرع كما أن الفطرة السليمة تقود الإنسان إذا سلم من اشتيال الشياطين له إلى الإسلام وليس معنى هذا أنه يعلم الإسلام بتفاصيله ولكن الفطرة السليمة تقوده إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به وأما تفاصيل الإسلام فلا بد من إرسال الرسل Kemarin atau tadi malam kita telah berhenti di perkataan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaitu i'tiqadul firqatin najihah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahlu sunnah wal jamaah ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah golongan yang selamat al-mansurah yang senantiasa mendapatkan pertolongan ila qiyamis sa'ah hingga hari kiamat yaitu ahlu sunnah wal jamaah dan telah kita sebutkan siapa yang dimaksud dengan al jamaah dan siapa mereka ahlu sunnah demikian pula penyebutan atau penamaan-penamaan mereka dan diantara dari sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya sumber dari ilmu yang mereka ambil adalah Alkitab dan As-Sunnah. Dan juga di antara sifat mereka bahwasanya mereka berserah diri kepada nusus, tunduk kepada nusus, yaitu nusus nas dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan mereka tidak membedakan di antara keduanya. Dan demikian pula di antara sifat ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya mereka meyakini agama ini telah sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sifat mereka bahwasanya mereka meyakini bahwasanya sebaik-baik umat ini setelah nabinya setelah para nabi yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum sehingga mereka mengikat pemahamannya dengan pemahaman mereka yaitu pemahaman para sahabat dan termasuk dari sifat ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya mereka tidak meyakini adanya al-ismah tidak ada seorang pun yang maksum dari kesalahan dari kalangan makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara sifat mereka bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah tidak mendahulukan akal di atas syariat. Bahkan meyakini bahwasanya akal yang selamat tidak ada pertentangan dengan syariat. Sebagaimana fitrah yang masih lurus yang dimiliki oleh seorang insan akan menuntunnya kepada Islam sehingga bukan maknanya dalam hal ini bahwasanya seseorang dengan fitrahnya dia akan mengetahui secara rinci dari hukum-hukum atau rincian-rincian di dalam Islam dengan fitrah semata akan tetapi maknanya bahwasanya fitrah yang selamat akan menuntunnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan rincian hukum-hukum syariat Islam, maka hal ini dikembalikan kepada diutusnya para rasul. Qala rahimahullah فهذا اعتقاد الفرقة, الفرق اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله والإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور الإيمان بربوبيته وأنه الخالق المدبر الذي بيده كل شيء وهو المالك المتصرف بالكون فلا يجري شيء إلا بمشيئته وبعلمه والإيمان بألوهيته أنه المستحق بالعبادة وأنه الإله المعبود وإفراده سبحانه وتعالى بالعبودية والإيمان بأن له أسماء وصفات وهذا له الحظ الأوفر من هذا الكتاب فالإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور الإيمان بربوبيته وألوهيته <coughs> وأسمائه وصفاته ومن الإيمان أيضا قال وملائكته فالإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة وما ذكره شيخ الإسلام هنا يشير إلى حديث جبريل في تعريف الإيمان قال الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفي لفظ والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمور أولا الإيمان بوجودهم ثانيا أن الله عز وجل خلقهم لطاعته وعبادته الإيمان بمن سماهم لنا الله سبحانه وتعالى كجبريل وميكائيل وإسرافيل وأن هناك من الملائكة عدد كثير لا نعلمهم وأنهم سيموتون كغيرهم ولكن الله جعل لهم أمدا بعيدا حتى ينجزوا ما كلفهم به ويبلغون ما كلفهم به قال والإيمان بكتبه والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور أن الله أنزلها على رسله ونؤمن بما سمي من الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور وأن هناك كتبا لم يسميها الله سبحانه وتعالى لنا فنؤمن بما جاء به من الكتب وأنها كلام الله غير مخلوقة والإيمان برسله والإيمان بالرسل هو الإيمان بجميع من أرسل الله من أرسل الله سبحانه وتعالى من رسله وأنهم خلق وعباد لله سبحانه وتعالى وأن عددهم كثير منهم من قصص الله عز وجل علينا ومنهم من لم يقصص قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص وقد ورد في حديث ضعيف أن عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر ولكنه لم يثبت ونؤمن أن أفضلهم على الإطلاق هو نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أولي العزم من الرسل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح ونؤمن بالبعث بعد الموت فالإيمان بالموت من عقيدة الإيمان والإيمان بالبعث يتضمن عدة أمور الإيمان بالحياة البرزخية وما يتعلق بها والإيمان بعرصات يوم القيامة وما فيها من أهوال ثم الإيمان بمآل الخلق كلهم إما إلى جنة وما أعده الله عز وجل فيها وإما إلى النار وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها قال والإيمان بالقدر الإيمان بالقدر خيره وشره فنؤمن بأن الله قد قدر وعلم ما سيكون وكتب ذلك وأن كل شيء واقع بمشيئته وأنهم خلق الله سبحانه وتعالى وكل ما قدره الله فقد خلقه Perkataan Syekhul Islam Nuttaimiyah rahimahullah Maka ini adalah keyakinan Al-Firqatun Najih golongan yang selamat yang senantiasa mendapatkan pertolongan hingga hari kiamat Ahlu Sunnah wal Jamaah yaitu beriman kepada Allah para malaikatnya kitab-kitabnya para rasulnya dan hari kebangkitan setelah kematian dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk maka ini adalah apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah terkandung padanya tiga perkara. Yang pertama beriman dengan rububiyah Allah yang maknanya bahwasanya mengimani mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Khaliq yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta dan bahwasanya di tangan Allah segala sesuatu dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa yang mengatur segala sesuatu yang ada sehingga tidaklah terjadi sesuatu melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kedua, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan bahwasanya dialah al-ilah Tuhan atau sesembahan yang berhak untuk disembah dan mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang baik. Dan ini kaitannya dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki bagian yang banyak dari kitab ini. Sehingga beriman kepada Allah terkandung padanya tiga perkara beriman dengan rububiyah Allah beriman dengan uluhiyahnya dan beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya kemudian yang kedua beriman dengan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala beriman dengan para malaikat adalah salah satu dari rukun iman yang enam dan Syekhul Islam rahimahullah taala mengisyaratkan kepada hadis Jibril ketika menyebutkan tentang definisi iman. Ketika ditanya apa itu iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, beriman kepada hari kebangkitan, dan ber, dan di sebagian riwayat disebutkan beriman dengan apa yang terjadi setelah kematian dan beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian beriman kepada para malaikat terkandung padanya beberapa perkara. Di antaranya beriman tentang adanya para malaikat bahwasanya mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Demikian pula beriman dengan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari nama-nama para malaikatnya seperti Jibril, Mikail dan Israfil. Dan bahwasanya di sana ada para malaikat yang jumlahnya sangat banyak yang kita tidak mengetahui nama-nama mereka dan bahwasanya para malaikat mereka akan mati sebagaimana selain mereka akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka hidup dalam waktu yang sangat lama hingga mereka menjalankan apa yang menjadi tugas Allah Subhanahu wa taala atas mereka dan mereka menyampaikan apa yang menjadi tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian yang ketiga, beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Beriman dengan kitab-kitab ini terkandung padanya beberapa perkara. Di antaranya bahwasanya kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada para rasulnya kita beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dari nama-nama kitab tersebut seperti Taurah Injil dan Zabur dan bahwasanya di sana ada kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan nama-namanya kepada kita dan kita beriman bahwasanya ataupun kita beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian yang berikutnya beriman dengan rasul-rasulnya. Beriman dengan para rasul yaitu dengan mengimani bahwasanya seluruh para rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan meyakini bahwasanya para rasul adalah manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya jumlah para rasul sangatlah banyak. Sebagian mereka yang ada yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita dan sebagiannya Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakannya kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya di antara mereka para rasul ada yang kami kisahkan kepadamu dan di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan dan telah datang di dalam sebuah hadis yang lemah bahwasanya jumlah para rasul ada 313 namun hadis tersebut tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beriman bahwasanya rasul yang paling afdal secara itlaq adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah para nabi yang dijuluki dengan ulul azmi yaitu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang berikutnya beriman dengan hari kebangkitan setelah kematian. Maka beriman tentang hari kematian atau hari kebangkitan ini merupakan salah satu dari prinsip keimanan dan beriman dengan kebangkitan setelah kematian ini, adanya hari kebangkitan terkandung padanya beberapa perkara. Di antaranya beriman dengan adanya alam barzakh dan apa yang berkaitan dengannya. Beriman tentang arasat al-qiyamah yaitu bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat di padang yang sangat luas. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengannya dan kengerian ke keadaan yang mengerikan yang ada pada saat itu. Demikian pula beriman dengan apa yang kemudian beriman dengan tempat kembalinya dari para makhluk bahwasanya manusia ada yang mereka akan kembali tempat kembalinya adalah surga sehingga kita beriman dengannya dan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk penduduknya dan ada dari para hamba yang tempat kembalinya adalah neraka maka kita beriman dengannya dengan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk para penduduknya Kemudian yang keenam beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Maka kita beriman bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwasanya segala sesuatu ini telah Allah takdirkan dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang akan terjadi dan bahwasanya itu semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Sehingga setiap yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan maka berarti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فما جاء من إثبات له في القرآن فعلى الرأس والعين وكذلك ما جاء في السنة فعلى الرأس والعين ولا يفرقون بين الكتاب والسنة ولا بين الأحاد والمتواتر فالثابت عن الله في السنة كان عن طريق الأحادي أو التواتر فهو مقبول لا كما يقوله البعض وقاعدتهم في ذلك وما آتاكم الرسول فخذوه فإذا ثبت الدليل وصح أثبت لله ما أثبته لنفسه ومن الأدلة على ذلك أن أهل السنة اتفقوا على أن لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله صلى الله أو سماه به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنك تجد البعض إذا أثبت الحديث أثبت الصفة انتبهوا لهذه المسألة حتى لا يدخل عليكم أهل البدع بعض الشبهات أضرب لكم مثالا في حديث أن لله يدا شمال يد الشمال وكلتا يديه يمين سبحانه جل وعلا ففي هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه فمن صححه أثبت أن لله يدا تسمى شمال وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى ومن ضعف الحديث لم يثبت هذه الصفة فهم اتفق اختلفوا على ما اتفقوا عليه اختلفوا على ما اتفقوا عليه وهو ألا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنته ولا يعني هذا أنهم اختلفوا في العقائد وضحت الترجمة ولا عيد وضحت المسألة قال من غير تحريف ولا تعطيل شيخ الإسلام هنا ترك كلمة من غير تأويل لأنه اشترط وتقيد بأن هذه العقيدة منبعها من ألفاظ الكتاب والسنة والتأويل منه ما هو محمود ومنها ما هو مذموم وأما التحريف فمذموم كله قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه وأما في التأويل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين وقد قال سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والتحريف يكون بتغيير الكلمات والحروف ويكون بتغيير الحركات وكلم الله موسى تكليما قال أهل البدع وكلم الله جعلوا حرفوها وجعلوها وجعلوا الله منصوبا وجعلوه هو المكلم وليس المتكلم فهنا تحريف بالحركات والتحريف الآخر هو التحريف بالكلمات والحروف وتغييرها فالرحمن على العرش استوى قالوا استولى وأكثر ما يكون التحريف بالكلمات والحروف وأما التحريف بالحركات فهو قليل قال ومن غير تكييف ولا تمثيل من غير تمثيل من غير تكييف ولا تمثيل قال شيخ الإسلام اخترت التكييف لأنه مأثور عن ربيعة ومالك وابن عيينة وهو المأثور عن السلف وكذلك التمثيل منفي بنص القرآن والإجماع مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف وتنوعت عبارة السلف والمعنى واحد فقولهم بغير تكييف كقولهم بلا كيف وكقولهم الكيف مجهول وكقولهم قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى فهذه كلها ألفاظ متعددة والمعنى واحد فأهل السنة يثبتون معنى الصفة ويفوضون كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى فاليد معلومة عند العرب والقدم معلومة والسمع معلوم والبصر معلوم معلوم المعنى فالعرب تعرف ما معنى اليد وتعرف ما معنى السمع وتعرف ما معنى البصر أنا إذا قلت لك معنى السمع السمع طرأ في ذهنك طرأ في ذهنك ما هو السمع وإذا قلت لك يد طرأ في ذهنك معنى اليد لكن إذا قلت لك إذا أنت, إذا أنت تخيلت قلت لك يد فانتظرت فجاء في ذهنك يدك فاعلم أن أنك أخرجتها من الذهن إلى الخارج من الذهن إلى الخارج فكانت يد الإنسان لها كيفية كهيئته وإذا قلت لك يد, يد الفيل فلها كيفية خاصة به ويد النملة لها يد خاصة بها والجميع يعرف يعلم ما معنى كلمة يد إذا قلت لك سمع في ذهنك تعلم ما معنى السمع فإن جاء في ذهنك سمعك أنت الإنسان فاعلم أنه أخرجت من المعنى إلى الكيف وهي كيفية صفة إذن الإنسان وإذا جاء في ذهنك إذن الفيل فاعلم أنك أخرجتها من الذهن إلى الواقع ولكنك تخيلت إذن الفيل ولها كيفية خاصة لكن الله سبحانه وتعالى إذا قلنا سميع فجميعنا نعلم ما معنى السمع ولكن كيفيتها الله أعلم بها قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه والمحرفون ثلاثة أقسام أهل تعطيل وأهل تمثيل وأهل سواء السبيل وأهل التعطيل ينقسم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام أهل تخييل وهم الفلاسفة الذين وصفوا الله بالسلوب بالنفي ولم يثبتوا لله شيئا فحقيقة وجود الله عندهم في الأذهان والحقيقة هي نفي وجود الله سبحانه وتعالى ولكنهم مالوا إلى النفي بالسلوب حتى لا ينفر العامة وهؤلاء هم الفلاسفة وأهل تجهيل وهم المفوضة الذين يفوضون معنى الكيف عفوا يفوضون المعنى والكيف وأهل تأويل وهم الأكثر انتشارا وهم المحرفة الذين يؤولون بلا دليل فيؤولون المحبة لله سبحانه بغير ما أراد الله ويقولون ويحرفون الاستواء والوجه وأما أهل سواء السبيل فهم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات كما أراده الله امتثالا لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Kemudian Perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah min ghairi atau min eh, min ghairi tahrifin wala ta'til. Yaitu bahwasanya ahlu sunnah beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya di dalam kitabnya dengan dengan apa yang Allah dan dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sifatkan dirinya. Maka di sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tape afan sebelumnya Perkataan Syekhul Islam dan termasuk beriman kepada Allah beriman dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an dan menetapkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan di dalam As-Sunnah. Maka apa yang datang dari penetapan untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fa'al ra's wal ain, maka kita menerimanya. Dan demikian pula apa yang datang di dalam as-sunnah maka wajib atas kita menerimanya. Dan ahlu sunnah tidak membedakan di antara Al-Quran dan as-sunnah tersebut. Dan tidak pula membedakan antara yang ahad dan yang mutawatir dari sunnah maka yang datang yang telah tetap di dalam sunnah tentang sifat-sifat atau nama, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka mereka menerimanya tanpa membedakan antara yang datang dengan jalur ahad ataukah dengan jalur mutawatir maka ahlu sunnah wal jamaah menerimanya tidak seperti yang diucapkan oleh sebagian kelompok ahlul bid'ah. Dan ini merupakan bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan apa yang datang Rasul dengannya maka ambillah dan apabila datang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil yang sahih. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Dan di antara dalil akan hal ini bahwasanya ahlu sunnah mereka bersepakat untuk tidak menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dari nama-namanya atau sifat-sifatnya atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnahnya sehingga engkau mendapati ahlul ilm ketika mereka menetapkan kesahihan suatu hadis maka mereka menetapkan sifat yang terkandung di dalamnya sehingga hendaknya kalian memperhatikan permasalahan ini agar syubhat-syubhat dari kalangan ahlul bid'ah tidak memasuki kalian. Dan aku memberikan kepada kalian salah satu contoh. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wakil tal yamin bahwasanya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah yamin tangan kanan maka di dalam hadis ini ahlul ilm berselisih tentang kesahihan tentang sahih atau dhaifnya tentang sahih atau lemahnya hadis tersebut maka barang siapa yang mensahihkan hadis tersebut maka mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan dan disifati kedua tangan tersebut dengan yamin, dengan tangan kanan. Dan barang siapa yang melemahkan hadis tersebut, maka mereka tidak menetapkan sifat bagi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanan. Sehingga mereka berselisih terhadap sesuatu yang mereka sepakati sebelumnya yaitu mereka bersepakat untuk tidak menetapkan sesuatu bagi Allah kecuali apa yang Allah tetapkan di dalam as di dalam Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Maka mereka bersepakat. Namun ketika terjadi perselisihan dalam hadis tentang kesahihannya, maka mereka berselisih tentang penetapan sebuah sifat tersebut. Kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala Ahlu sunnah menetapkan tanpa, tanpa melakukan tahrif ataupun taktil. Maka Syekhul Islam rahimahullah taala di sini beliau meninggalkan ungkapan tanpa melakukan takwil. Karena Syekhul Islam mensyaratkan dan mengikat dirinya bahwasanya akidah ini sumbernya dari Alkitab dan as-sunnah. Dan takwil ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ada pun tahrif semuanya adalah tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tahrif yang maknanya dan mereka ahlul kitab yang dan mereka ahlul kitab mentahrif merubah-rubah dari kalam Allah Subhanahu wa taala. dan berkaitan dengan takwil maka ada yang terpuji seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendoakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Allahumma 'allimhu tawil wa faqihhu fid-din ya Allah ajarkanlah kepadanya at-ta'wil dan faqihkanlah dia pada agamanya Demikianlah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm dan tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kokoh di dalam ilmunya. Kemudian berkaitan dengan tahrif maka tahrif bisa berupa perubahan atau merubah kata ataukah huruf dan bisa dengan merubah dari harokat. Jadi tahrif artinya penyelewengan atau perubahan. Bisa perubahan tersebut dalam hal kata atau huruf dan bisa perubahan tersebut dalam bentuk harokat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan maka ahlul bid'ah mereka merubah harakatnya dari sebelumnya wakallamallahu mereka rubah menjadi wa sehingga mereka menjadikan lafzul jalal Allah menjadi mansub dan menjadikan bahwasanya dan menjadikan maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang diajak bicara bukan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara maka dalam hal ini ada tahrif atau perubahan yaitu dalam hal harakat. Sebelumnya di dhammah wa kallamallahu menjadi di fathah wa kallamallaha. Dan bentuk tahrif yang lainnya yaitu perubahan dalam hal kata atau huruf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah beristiwa di atas arsy Maka mereka mengatakan merubah kata istiwa maknanya adalah istaula. Istawa yaitu naik tinggi menjadi istaula, menguasai. Maka di sini perubahan dalam hal kata dari istawa menjadi istaula. Dan kebanyakan yang terjadi dari tahrif pada kata dan huruf. Adapun tahrif dalam hal harakat maka ini sedikit. Kemudian berkataan Syekhul Islam min ghairi takyifin wala tamthil, tanpa melakukan takyif membagaimanakan dan tanpa melakukan tamthil dan tanpa mempermisalkan. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam tempat yang lain yang maknanya aku memilih ungkapan takyif ini dikarenakan ini datang dari sebagian salaf. Adapun tamzil maka ini dinafikan dengan nas dari Al-Qur'an, As-Sunnah demikian pula ijma'. Dan takyif datang ungkapan yang bermacam-macam dari para salaf namun maknanya adalah satu atau maknanya sama sehingga ungkapan min ghairi takyif tanpa melakukan takyif membagaimanakan dari sifat Allah Subhanahu wa taala datang ungkapan dari salaf dengan lafad bila kaif tanpa kaif membagaimanakan Demikian pula datang dengan ungkapan yang lain al-kaifu majhul. Bahwasanya bagaimana dari sifat Allah hakikatnya itu adalah sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Demikian pula datang ungkapan qat'ut tama' an idraki kaifiyati sifatillah. Memotong keinginan untuk mengetahui kaifiyah hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya lafad-lafadnya datang bermacam-macam namun maknanya sama. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan makna dari sifat-sifat Allah dan mereka menyerahkan dari kaifiyah ataupun hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang kaifiyah dan hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka kembalikan dan mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, lafat al tangan. Maka tangan atau al ini sesuatu yang diketahui maknanya oleh orang Arab. Demikian pula makna kaki, al-qadam. Ini juga sesuatu yang diketahui. Demikian pula makna as mendengar. Demikian pula al-basar melihat. Ini sesuatu yang diketahui oleh orang Arab makna dari lafad-lafad ini. Sehingga mereka orang-orang Arab mengetahui makna dari aliyat dari tangan, as sama al-basar, mendengar, melihat dan seterusnya. Sehingga apabila aku mengatakan kepada dirimu, apa makna as sama apa makna mendengar? Maka ketika engkau mendengar lafat as-sama' maka engkau langsung kembali kepada benakmu bahwasanya lafat sama ini ada di dalam benakmu apa maknanya dan ini sesuatu yang maklum demikian pula makna al-yad misalnya ditanya apa makna al-yad apa makna tangan maka dalam benak seseorang dia akan memahami apa makna al-yad atau tangan akan tetapi ketika aku mengatakan kepadamu al-yad tangan kemudian engkau membawa kepada makna tanganmu maka berarti engkau telah mengeluarkan sesuatu yang ada dalam pikiranmu dalam benakmu kepada sesuatu yang berada di luar atau sesuatu yang ada e, di luar dari pikiranmu sehingga hendaknya seorang mengetahui bahwasanya ketika seseorang membawa makna ini keluar dari pikirannya maka masing-masing memiliki kaifiah dan hakikatnya. Sehingga misalnya seorang memahaminya dengan yadul insan, tangan manusia. Maka tangan manusia memiliki kaifiah dan hakikat yang sesuai dengan keadaannya. Demikian pula misalnya yadul fil, tangan gajah misalnya. Maka memiliki makna ataupun memiliki kaifiah dan sifat yang khusus yang sesuai dengan keadaannya. Demikian pula ketika disebutkan tangan semut yadunamlah, maka sesuai dengan hakikat dan kaifiah yang khusus ada pada semut tersebut sehingga kita semua mengetahui makna aliat makna tangan akan tetapi ketika seorang mengeluarkannya dari benaknya dari pikirannya maka akan memiliki makna sesuai dengan apa yang dia sandarkan kepadanya Demikian pula ketika dikatakan as pendengaran maka engkau memahami pendengaran itu di dalam pikiranmu apa makna pendengaran maknanya sesuatu yang jelas tapi ketika seorang memahaminya dengan sesuatu yang ada di luar pikirannya misalnya pendengaran manusia maka di sini memiliki kekhususannya demikian pula kata al-basar melihat maka ini memiliki kekhususannya misalnya pendengaran ketika disandarkan kepada manusia maka memiliki keadaan dan hakikat yang sesuai dengan keadaan manusia ketika disandarkan misalnya kepada gajah maka engkau mengeluarkannya kepada sesuatu yang nyata maka ini sesuai dengan hakikat dan keadaan dari gajah itu sendiri. Maka demikian pula ketika seorang mendengar sam'ullah pendengaran Allah, Allah Maha pendengar, Allah Maha mendengar, Allah Sami'. Maka hendaknya seorang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dari maha mendengar atau pendengaran sifat mendengar dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian perkataan beliau laisa kamitslihi syai'un atau beliau menyebutkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir bahkan kita beriman dengan apa yang Allah sebutkan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un tidak ada yang semisal yang sama dengan Allah dan dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Maha mendengar Al-Basir Maha melihat maka ahlu tahrif mereka terbagi menjadi tiga jenis yang pertama ada ahlu ta'til yang kedua ahlu tamzil dan yang ketiga ahlu sawa sabil yang pertama ahlu ta'til maka ini terbagi menjadi tiga yang pertama yaitu ahlu takhyil, yaitu mereka yang mengkhayalkan bagaimana sifat Allah. Yang mana mereka adalah para ahli filsafat. Mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang berupa penafian, peniadaan. Sehingga mereka tidak menetapkan sesuatu pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya mereka hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ada dalam pikiran dan benak mereka saja. Hingga mereka menginginkan agar tidak menjadikan orang-orang awam lari dari mereka. Inilah mereka jenis yang pertama adalah para ahli filsafat. Yang kedua adalah ahlu at-tajhil dan mereka adalah al mufawwidah yaitu orang-orang yang mentafwid yang menyerahkan mengembalikan makna dan kaifiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ahlu takwil. Maka mereka adalah kelompok yang paling banyak menyebar. Dan mereka adalah orang-orang yang menyelewengkan dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menyelewengkannya kepada makna yang lain tanpa dalil. Sehingga misalnya mereka memahami tentang mahabbatullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta. Namun mereka menetapkannya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Demikian pula mereka menyelewengkan makna al-istiwa, demikian pula wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ahlus sawa as-sabil yaitu kelompok yang mereka meniti jalan yang lurus, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga mereka menetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. في سؤال في استفسار عما سبق Ada pertanyaan dari apa yang telah berlalu? أنا أخوكم يا أخوة لا تستحون نتدارس في ملاحظة Kita di sini saling mempelajari sehingga mungkin ada pertanyaan atau catatan. ما سمعت وظيفة الله kaitannya dengan malaikat ya. Ah. Ini يعني في الملائكة يعني ثلثة هناك من الملائكة ما كلفه الله تعالى أيوة أيوة فأنا أترجم دي وظيفة يعني مثل الوظائف وظيفة للملائكة, للملائكة. نعم أيوة ما في بأس أن وظيفة الملائكة تكليف الملائكة إذا المراد هذا ما في بأس الله كلف الملائكة بأمور طيب وللملائكة توظيف ما في بأس أما نسبة الوظيفة لله أن الله له وظيفة الله سبحانه له وظيفة لا أما نسبة الوظيفة للملائكة فلا بأس Nah, adapun kaitannya dengan lafaz wazifah atau taklif maka maknanya sama. Sehingga apabila dikatakan wazifatul malaikah, tugas para malaikat, Allah menugaskan para malaikat, maka ini tidak mengapa. Namun apabila dikatakan wazifatullah, tugas Allah, maka ini tidak dibenarkan. Jika andaikan tadi ketika Anda menerjemahkan Anda mungkin menerjemahkan seperti ini, maka uh, Anda rujuk darinya. Nah, أنا jadi sebagai koreksi. أما أنا أعطيكم قاعدة ذكرها شيخ الإسلام فيما ينسب إلى الله باب الإخبار قل قل هذا الكلام Nah, أنا أعطيكم قاعدة فيما يخبر عن الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار Ana memberikan kaidah kepada antum dari apa yang disembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sana ada yang disebut dengan babul ikhbar, sekedar memberitakan, bab memberitakan tentang Allah. ذكرها شيخ الإسلام Maka Syekhul Islam menyebutkan يخبر عن الله سبحانه وتعالى bahwasanya disebutkan dengan diberitakan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala bi kulli ma huwa hasan dengan segala sesuatu yang padanya baik wa ma laysa bi qabih dan tidak ada sisi keburukan padanya fa idza kana al ma'na mbab al ikhbar laysa fihi husn maka sehingga apabila dalam bab ikhbar tidak ada kebaikan padanya wa laysa bi qabih dan ah, wa laysa bi qabih sih? وليس بقبيح fihi husn. نعم Eh, ليس فيه حسن ولكنه ليس بقبيح الصانع مثلا كلمة الصانع Baik. Dalam bab ikhbar misalnya, suatu lafaz tidak menunjukkan tentang kebaikan atau kebagusan, tapi juga tidak menunjukkan atas kejelekan. يخبر بعن الله أنه صانع وكلمة صانع ليس فيها حسن Misalnya tentang lafaz as-sani yang menciptakan. Maka kata as-sani ini tidak menunjukkan atas keindahan, ليس فيها حسن tidak menunjukkan atas keindahan وليست بقبيحة tapi tidak menunjukkan keburukan فشيخ الإسلام يقول من باب الإخبار ما كان حسن أو ليس بحسن ولكنه ليس بقبيح يخبر عن الله من باب الإخبار maka dalam bab ikhbar suatu lafaz entah itu menunjukkan keindahan kebaikan ataukah tidak menunjukkan keindahan namun tidak menunjukkan atas kejelekan maka Boleh seorang mengkhabarkan Allah tentang Allah Subhanahu wa taala dengannya. Sudah? Khalas. قال رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ذكر شيخ الإسلام النهي عن الإلحاد في أسماء الله تعالى والإلحاد في أسمائه له عدة صور ومعنى قبل ذلك الإلحاد هو الميل بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها ومن أنواع الإلحاد تسمية المشركين الأصنام بأسماء الله سبحانه وتعالى واشتقوا لها أسماء من أسماء الله فسموا اللات من الله والعزى من العزيز ومن الإلحاد بأسماء الله تسميته بما لا يليق به كتسمية النصارى له أبا ومن الإلحاد وصفه سبحانه وتعالى وتقدس بما لا يليق به كوصف اليهود له بأنه فقير جل وعلا وهو الغني ومن الإلحاد تعطيل أسمائه وصفاته عن معانيها كالجهمية وأضرابهم وأفراخهم من المعتزلة والأشاعرة فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ويؤولون صفات الله عن معانيها ولا يكيفون ولا يمثلون امتثالا لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يمثلونه بأحد ولا يكيفونه بأحد لأنه لا سمي له وقد قال سبحانه هل تعلم له سميا ولا كفأ له فقد قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد ولا ند له سبحانه فقد قال فلا تجعلوا لله أندادا ولا قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل لقيس في حق الله ممنوعة قياس الله بالمخلوق قياس التمثيل وقياس المناطق كله ممنوع في حق الله والقياس الوحيد هو قياس الأولى ومعنى قياس الأولى كل صفة اتصف بها المخلوق ليس فيها نقص من أي وجه من الوجوه فالله أولى بها فصفة الحي ليست فيها نقص فالله أولى بهذه الصفة فالحياة لله أبدية ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء بعكس ابن آدم والمخلوق جميع المخلوقات لها بداية ولها نهاية فيجوز في حق الله قياس الأولى فقط وما دونه من القياسة لا يجوز قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه الله سبحانه وتعالى هو أعلم الناس بنفسه عفوا هو أعلم بنفسه من الناس ومن الخلق وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا قل أنتم أعلم أم الله وقال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فإذا كانت أسماء الله وصفاته في كتابه الكريم ليس لها معنى أو ليست ظاهرها فكيف يتدبر القرآن وكيف يستغاث بالسميع البصير العليم وكيف يلجأ إليه في الشدائد وكيف يستعان به كيف يلجأ هذا العبد المؤول لصفاته إلى الله سبحانه كيف يعبده كيف يناجيه كيف يريد منه الرزق, الرزق وقد عطله عن صفاته كيف يتوكل عليه وقد جعل صفات الله مجرد أسماء بلا صفات ولا معاني قال ثم رسله صادقون مصدقون صادقون لأنهم لا ينطقون عن الهوى مصدقون من أهل الإيمان الذين آمنوا بالذي أرسلوا من أجله قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون وهؤلاء الذين حرفوا نصوص الكتاب والسنة عما أراد الله وأراد رسوله فسبحانه قد نزه نفسه في غير ما موضع عما قاله المحرفون والمعطلون قال رحمه الله ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحانك ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب فالله أرسل رسله وجعلهم الأمناء على وحيه فهم صادقون فيما يبلغونه مصدقون من الأهل الإيمان والتقوى الذين آمنوا بالذي أرسلوا من أجله قال وهو سبحانه قد جمع بما وصف به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أهل السنة لا يعدل عن هذا الباب لأنه باب توقيفي فلا يصفون إلا بما وصف الله به نفسه وما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فيقفون عند قال الله وقال الرسول ولا يعدلون عن ذلك والكلام في ذات الله عظيم والخوض في صفاته أمر عظيم إنه الله الذي أقيمت من أجله السماوات والأرض فحلي فحري بطالب العلم أن يتقي الله إذا خاض في هذا الباب وأن يوغل فيه برفق ولا يتكلم وكأنه يتكلم عن أحد الخلق فإنه الله سبحانه وتعالى عظيم والكلام فيه عظيم والزلل فيه عظيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فأهل السنة قد جمعوا فيما أثبته الله نفسه بين النفي والإثبات فأثبتوا ما أثبته لنفسه ونفوا ما نفاه عن نفسه جل وعلا وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقفوا في غير ذلك بلا إثبات ولا نفي والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد الأدلة تنوعت في بين النفي والإثبات وقد وردت النصوص بعدة أمور فقد وردت النصوص الجمع بين النفي والإثبات وكان النفي مقدما مثل قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبدأ بالنفي قبل الإثبات ورد النص بالنفي والإثبات ولكن كان النفي مقدم على الإثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد يرد النص فيه النفي والإثبات ويكون الإثبات مقدما قال تعالى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فبدأ بالإثبات وهو اسم الحي القيوم وبالنفي لا تأخذه سنة ولا نوم وقد يرد الإثبات في نص واحد فقط ومجملا وهذا أكثر ما يقع النفي فيه ليس مفصلا هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء عفوا هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا النفي المجمل وما ربك بظلام للعبيد وما كان ربك نسيا كل هذا نفي مجمل وقد ياتي النفي باستفهام هل تعلم له سميا ويرد الاثبات مفصلا بنص واحد وهذا اكثر القران وهو العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو السميع البصير وقد يرد في نص واحد الإثبات مجملا ولكنه قليل الحمد لله رب العالمين له الأسماء الحسنى ولا يأتي النفي عن الله بالصفات السلبية مفصلا إلا لسبب لرد قول اليهود أو النصارى أو أقوال المفترين على الله سبحانه وتعالى مثل قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا رد على الذين ينسبون الولد لله فالنفي المفصل لا يأتي مفصلا إلا لسبب وهو قليل لأن الإثبات المفصل هو الذي فيه المدح وأما النفي ليس فيه مدح إلا في حق الله النفي يأتي مجملا لأنه له كمال الضد كمال ما نفى عنه سبحانه وما مسنا من لغوب أي من تعب رد على اليهود الذين قالوا ونسبوا التعب لله فهذا جاء مفصل ورد على اليهود لم يلد ولم يولد وهكذا أينما تجد النفي المفصل إنما هو ذكر لسبب وأظن نقف إلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في ولا يلحدون في أسماء الله وآياته dan ahlu sunnah tidak menafikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan untuk dirinya tidak pula menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya dan mereka tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala maka mereka menetapkannya tanpa melakukan ilhad dan ilhad di dalam nama-nama di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai bentuk dan makna ilhad adalah berpaling darinya dan dari hakikat-hakikat serta makna-maknanya yang hak yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang lainnya. Dan termasuk dari jenis ilhad yaitu apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin ketika mereka menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau mengambil dari pecahan ataupun mengambilnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti mereka menamakan berhalanya, sesembahannya dengan alat diambil dari kata al-ilah. Dan mereka menamakan sesembahannya berhalanya dengan al-uzza diambil dari kata atau dari nama Allah al-aziz. Demikian pula bentuk ilhad di antara bentuk ilhad yaitu menamakan menam, atau menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara yang menamai Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Ab atau Tuhan Bapa. Dan demikian pula di antara bentuk ilhad yaitu mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fakir padahal Allah Subhanahu wa taala dialah al-ghani dan di antara bentuk ilhad yaitu mengosongkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya mengosongkannya dari makna-makna seperti yang dilakukan oleh kelompok Jahmiyah Mu'tazilah Asy'ariyah dan selain mereka. Sehingga mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sami' bila sama. Mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala sami' Maha mendengar tapi tidak memiliki sifat mendengar. Mereka mengatakan al-basir bila basar. Menetapkan Allah Maha melihat tapi tidak memiliki sifat melihat. Sehingga mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna-maknanya. Kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullah, "Wa la yukayyifuna wa la yumaththiluna sifatihi bi sifati khalqihi." Dan ahlu sunnah tidak mentakif membagaimanakan dan tidak pula memisalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya sebagai bentuk dari pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitshihi syai'un wa huwas samiul basir bahwasanya tidak ada yang sama dari tidak ada yang serupa dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha melihat sehingga mereka alusunnah tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun dari kalangan makhluk dan tidak membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dengan sesuatu yang ada pada makhluk tidak menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pula menyandingkan dan membandingkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang ada pada makhluk kemudian perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah wala la samiyya lahu yang mana ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya Apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Syekhul Islam, wala alahu tidak ada yang sekufu yang sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Dan tidak ada seorang pun yang sekufu atau sederajat sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wala niddalahu dan tidak ada yang sebanding dengan Allah yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andadan dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah adanya tandingan-tandingan. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wala yuqasu bi khalqihi subhanahu fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu haditha dan Allah Subhanahu wa taala tidak dikiaskan dengan makhluknya karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat sehingga setiap kias yang ada yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala maka seluruhnya adalah tercela. Seperti kias tamtil. Demikian pula kias yang dilakukan oleh mereka ahlul mantik. Maka ini semuanya adalah dilarang. Kecuali hanya satu kias saja yang diperbolehkan yaitu yang disebut dengan kias al-aulawi Intinya atau ringkasnya dari kias al-aulawi yaitu setiap sifat yang makhluk disifati dengannya yang tidak ada kekurangan padanya dalam segala sisi maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk disifati dengannya seperti sifat al-hayah sifat kehidupan maka tidak ada maka tidak ada pada sifat ini kekurangan dari sisi apapun. Maka sifat ini Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk ditetapkan untuknya. Sehingga kehidupan al-hayah bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna yang tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Kehidupan yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya berbeda dengan kehidupan yang ada pada manusia maka kehidupan yang ada pada manusia memiliki permulaan dan memiliki akhir kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullah fainahu subhanahu a'lamu Binafsihi wa bi ghairihi dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan dirinya dan dengan selainnya wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan min khalqihi dan paling jujur perkataannya dan paling baik ucapannya dibandingkan makhluk-makhluknya maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling mengetahui dengan dirinya dan dengan manusia dan seluruh makhluknya berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Qul a'antum a'lamu amillah katakanlah wahai Muhammad apakah kalian yang lebih mengetahui tentang Allah subhanahu apakah kalian yang lebih berilmu ataukah Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ar-rahmanu fas'al bihi khabira maka dialah ar-rahman tanyalah siapa yang lebih mengetahui dibandingkan dengan dia Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya dan siapa yang lebih jujur perkataannya wa man asdaqu minallahi qila dan siapa yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah man ahsanu minallahi haditha dan siapa yang lebih baik ucapannya perkataannya dibandingkan Allah maka andaikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak memiliki makna maka bagaimana bisa ditadaburi bagaimana Al-Qur'an itu Bisa seorang mentadaburinya andaikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tidak memiliki maknanya. Demikian pula andaikan makna andaikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya tidak memiliki makna. Bagaimana seseorang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting, dalam keadaan susah? Bagaimana mereka akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula bagaimana mereka akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan bermunajat kepadanya ketika mereka mengosongkan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya mengosongkan dari makna-maknanya bagaimana mereka menginginkan rizki dari Allah dalam keadaan mereka tidak menetapkan sifat memberi rizki bagi Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana juga mereka akan bisa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka ini Kelompok-kelompok yang sesat ini menjadikan nama-nama tersebut hanya semata-mata eh, semata-mata nama dan sifat yang kosong dari makna. Kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullah, "Tsumma rusuluhu shadiquna musaddaqun." Kemudian para rasulnya yang mereka adalah shadiqun, orang-orang yang jujur karena mereka tidaklah berbicara dari hawa nafsunya musaddaqun mereka adalah orang-orang yang diimani dan dibenarkan yaitu diimani dan dibenarkan apa yang mereka sampaikan oleh ahlul iman dan taqwa bikhilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun berbeda dengan orang-orang yang mereka mengatakan atas Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka tidak mengetahuinya sehingga mereka kelompok ini atau orang-orang ini menyelewengkan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya di dalam Al-Qur'an di banyak tempat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala atau e, maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Maha suci Rabbmu Rabb yang memiliki kekuasaan yang maha suci dari apa yang mereka sifatkan keselamatan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam fasabbaha nafsahu amma wasafa bihi al-mukhalifuna lirrusul maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang disifati oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul wasalamun alal mursalin dan keselamatan untuk para rasul lisalamati maqaluhu minan naqsi wal aib karena keselamatan dari apa yang mereka ucapkan mereka selamat dari bentuk lisalamatihi maqaluhum minan naqsi wal ain wal aib dikarenakan keselamatan dari apa yang mereka ucapkan berupa kekurangan dan aib maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang dituduhkan oleh mereka orang-orang yang menyelisihi para rasul dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keselamatan kepada mereka para rasul karena para rasul adalah shadiquna musaddiqun mereka adalah orang-orang yang jujur dengan apa yang mereka ucapkan dan mereka adalah orang-orang yang dibenarkan dan diimani dari sisi ahli iman ahlul iman dan ahli taqwa Kemudian perkataan beliau rahimahullah taala. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggabungkan dari apa yang Allah sifatkan dan Allah namakan dirinya dengan dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara penafian dan penetapan. Sehingga ahlu wal jamaah tidak per, tidak berpaling dari apa yang datang dengannya para rasul karena itu adalah jalan yang lurus jalan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka dari kalangan para nabi orang para siddiqin para syuhada dan orang-orang yang saleh karena bab ini adalah sifatnya tauqifi seorang berhenti dengan apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuknya demikian pula mereka berhenti dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan demikian pula yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentangnya sehingga mereka tidak berpaling dari itu semuanya karena pembicaraan tentang zat Allah ini adalah sesuatu yang sangat agung. Berbicara tentang sifat-sifat Allah ini juga sesuatu yang sangat agung. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang di tangannya segala sesuatu yang di langit demikian pula yang di bumi. Sehingga dari sini hendaknya seorang talibul ilm dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbicara atau menjelaskan tentang bab ini sehingga jangan sampai ketika dia menjelaskannya, dia berbicara seakan-akan dia berbicara tentang seorang dari kalangan makhluk. Maka bab ini adalah bab yang agung berbicara tentang zat Allah dan sifat-sifatnya ini adalah perkara yang sangat besar. Dan ketika seorang tergelincir, maka dia juga akan terjatuh dalam ketergelinciran yang besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya karena sesungguhnya pendengaran penglihatan dan hati akan dimintai akan ditanya tentangnya maka ahlu sunnah wal jamaah mereka menggabungkan antara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya antara uh, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya tentang dirinya tanpa Eh, ataupun menggabungkan antara nafi wal isbat, menggabungkan antara menafikan dan menetapkan. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah menetapkan apa yang Allah subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya dan menafikan apa yang Allah subhanahu wa taala nafikan dari dirinya. Demikian pula apa yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang datang di dalam nusus ini datang dengan beberapa perkara atau sebelumnya apa yang datang di dalam nas maka ahlu sunnah wal jamaah mereka berhenti dalam hal ini kaitannya dengan penetapan dan larangan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya maka mereka menetapkannya dan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya tentang dirinya maka ahlu sunnah menafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nas-nas yang berkaitan dengan hal ini datang dengan beberapa perkara. Yang pertama, menggabungkan antara penafian, peniadaan dan penetapan dan mendahulukan penafian. Jadi dalam satu nas yang sama digabungkan antara penafian dan penetapan, namun lebih didahulukan namun didahulukan penyebutannya dengan penafian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan dengan nafi, dengan peniadaan sebelum menyebutkan tentang al ifbat atau menetapkan. Demikian pula datang nas menggabungkan antara an-nafi wal isbat namun didahulukan isbat padanya النفي والاثبات مقدم الاثبات في نص اول شيء نعم. النفي أيوة، مقدم ثم النص الثاني يكون في نص واحد نفي واثبات والاثبات مقدم آه، الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم yakni datang di dalam nas dalam satu nas yang sama antara penafian dan penetapan dan didahulukan penetapan seperti firman Allah Subhanahu wa taala huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum dialah Allah Subhanahu wa taala al hayy yang maha hidup al qayyum yang maha berdiri sendiri la ta'khudhuhu sinatun wala naum Allah Subhanahu wa taala tidak menimpanya atau tidak ada uh, tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala rasa kantuk dan tidur. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan terlebih dahulu al-itsbat, menetap penetapan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai penyebutannya dengan itsbat, penetapan yaitu al-hayyu al-qayyum baru setelahnya menyebutkan tentang penafian yaitu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan terkadang datang di satu nas yang sama yaitu penafian secara mujmal dan tidak dirinci di antaranya yang menjadi contoh beberapa ayat di antaranya hal ta'lamu lahu samiyya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala fala taj'alu lillahi andadan dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersikap zalim kepada hambanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka nasiya" dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan atau melupakan hamba-hambanya. Sehingga ini contoh-contoh untuk dinas yang sama tapi hanya disebutkan penafian secara global tanpa dirinci. Dan terkadang penafian tersebut datang dalam bentuk pertanyaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ta'lamu lahu samia?" Apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini penafian namun bentuknya adalah pertanyaan. Dan tak terkadang datang di dalam nas yaitu al-itsbat, penetapan secara terperinci pada satu nas yang sama. Dan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al Alimul Hakim." Dia adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat dan contoh-contoh yang lainnya. Demikian pula terkadang datang di dalam satu nas yang disebutkan isbat namun secara mujmal jadi sebelumnya isbat secara rinci dan ini yang banyak. Dan terkadang datang nas isbat secara mujmal, secara global, namun ini lebih sedikit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Lahul asmaul husna. Hanya milik Allah lah al asmaul husna, nama-nama yang baik. Sehingga tidak datang sebuah penafian dari Allah Subhanahu wa taala secara terperinci melainkan di sana ada sebab. Dan ini sedikit seperti Allah seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bantahan kepada mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Lam yalid wa lam yulad." Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan demikian pula terkadang tidaklah an-nafi itu disebutkan secara terperinci melainkan padanya ada tujuan melainkan padanya ada tujuan yaitu untuk menetapkan kesempurnaan dari lawan sifat yang dinafikan tersebut. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa massana min lughub" dan tidaklah menimpa kami rasa letih atau lelah. Maka di sini dinafikan secara terperinci, yaitu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala letih atau lelah untuk menetapkan kesempurnaan dari lawannya, yaitu maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan maha perkasanya. Sehingga di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penafian secara terperinci, maka penyebutan penafian tersebut maka padanya ada maksud dan tujuan dan padanya ada sebab-sebab. Maka ini jenis-jenis apa yang datang kaitannya dengan nafi dan itsbat di dalam nas-nas yang datang di dalam Al-Qur'an. Nah, maka ini yang bisa disampaikan oleh beliau hafizahullah taala naktafi bihadal qadar walhamdulillahi rabbil alamin